الكريم والسنة الصحيحة وليس للأخذ في إثبات الصفات أو نفيها مجال وهذا أعني إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ثابت بدليل السمع والعقل فدليل السمع آية النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah. Inilah kaidah yang ketiga oleh syarih hafizahullah taala. Inilah kaidah yang ketiga Terkaitan dengan e, sifat dan ini adalah usul ataupun dasi yang wajib seorang muslim untuk menempuhnya ialah menyikapi sifat Allah Jalla wa'ala dan kaidah ini memuat jalan yang benar Bermaslak tasadidah dan jalan yang benar Yang wajib atas setiap muslim untuk Menempuhnya Berkaitan dengan sifat Rabnya Isbatan wa Baik menetapkan Berkaitan dengan masalah menetapkan sifat Ataupun meniadakan sifat Wa huna maka dari sini maka e, sifat Allah terbagi sebagaimana disebutkan oleh penulis Laki-laki semain menjadi dua. Al-qismul awal bagian yang pertama adalah sifat kebutia Setelah semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau terdapat dalam hadis yang sahih macam sifat bahasanya Allah mengetahui, hidup, mendengar, melihat, memiliki wajah, memiliki dua tangan, memiliki telapak kaki, memiliki kaki, tertawa, gembira, ridho, marah. Maka maka semua sifat-sifat ini dan, dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran wajib kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat-sifat ini yang telah kami sebutkan min hadi antaranya terdapat dalam Al-Quran wa sunnah dan diantaranya hanya terdapat dalam sunnah tanpa Al-Quran. Sawangkan hadza audak baik eh, sifat Allah yang ada di Quran dan sunnah ataupun di sunnah saja tanpa di Quran maka iman pada Allah azza wajal yaqtadil imana mengharuskan iman bil jami' dengan semuanya. Akni kula sifatin semua sifat jahat mutbatatan yang ditetapkan dalam kitabullah dalam al dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini jelaslah bagi anda baik seorang Muslim bahasanya sumber untuk menetapkan sifat cuma dua sumber saja. Itu Al-Quran dan Sunnah atau hadis yang sahih. dalil akli dan akal tidaklah memiliki majal, memiliki ruang untuk berperan menetapkan sifat atau meniadakannya. Wahada dan hal ini yaitu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam Hal ini adalah satu hal yang sabitun bidalil sam'i, satu hal yang benar, benar-benar ada berdasarkan dari wahyu dan dari akal. Maka terdapat dalil wahyu dan dalil akal yang menetapkan bahasanya kita harus menetapkan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil wahyu adalah ayat di surat An-Nisa, tepatnya ayat yang ke-136. Orang-orang yang beriman, terimalah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Siapa saja yang ingkar kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul dan hari akhir maka semua dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Kenapa? وشعبه وشعبه وأركانه ودعائمه وليس هذا من باب الحاضر بل من باب تغيير وتقريره والاستمرار عليه كما يقول في كل صلاة أي بصرنا بصرنا وزدنا هدى وثبتنا عليه وأمرهم بالإيمان به وبرسوله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله وقوله والكتاب الذي نزل على رسوله يعني القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل وهذا جنس يشمل جميع الكتاب كتب جميع المتقدمة وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا مفرقا مفرقا منجما منجما على الوقائع آه، بحسب ما يحتاج العباد إليه في معادهم ومعاشهم وأما الكتاب وأما الكتب وأما الكتب المتقدمة فكانت آه، tanzilu tanzilu jumlatan wahidatan walihada qala wal kitab alladhi anzala min qabl thumma qala wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida ay faqad kharaja an tariqil huda wa ba'da anil wa ba'da wa ba'da wa ba'da anil qasdi kullal ba'di kullal bu'di kullal bu'di قلت وقد بين المصنف رحمه الله تعالى وجه الدلالة وجه وجه الدلالة من الآية على إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو إثباته له رسوله أو إثباته رسوله أو أثبته له أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فالإيمان رسوله رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل وأقول وذلك أن من الإيمان بالله الإيمان بصفاته التي جاءت في في كتابه أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه والإيمان في الكتاب يتضمن التصديق يتضمن التصديق يتضمن التصديق الجازم والاعتقاد آه، والاعتقاد السالم من الشك والريب بكل ما أودع الله فيه من صفاته والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يستلزم تصديقه في كل ما أخبر به عن ربه ومن ذلك rabbi subhanahu nah eh, penjelasan Ibnu Katsir untuk surat An-Nisa ayat ke-136 Allah memerintahkan hamba hamba yang beriman untuk masuk ke dalam semua syariat iman ya, semua semua amal yang terhitung iman ya, dan cabang-cabang iman rukun-rukun iman dan tiang-tiang penegak iman. Maka ayat ini surat An-Nisa 136 bukanlah termasuk mimbab tahsilil hasil. Melakukan hal yang sia-sia. Wong sudah beriman kok disuruh beriman. Nah, ini kan ada iskal di sini. Ya ya ladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Nah, apa maknanya? Apakah ini tahsilul hasil? tahsilul hasil melakukan hal yang sia-sia sudah beriman kok disuruh iman jawabnya bukan ini, karena iman itu bertingkat-tingkat ya. orang mungkin bisa mengatakan ini tahsilul hasil sia-sia orang beriman kok beriman manakala dia tidak paham kalau iman itu bertingkat-tingkat faham bahasanya iman itu bertingkat-tingkat, maka dia tidak akan bingung dengan ayat ini. Maka yang benar ya yalladzina amanu aminu billah ini mimbar takmilil kamil menyempurnakan sesuatu yang sudah sempurna ada sesuatu yang sudah sempurna semakin sempurna orang yang sudah punya iman makin bertambah imannya watakruhu dan menetapkannya dan menetapkannya wal istimrar dan terus menerus di atas iman. Maka iman itu berkelanjutan. Iman itu bisa hilang. Sekarang beriman besok iman, besok tidak. Maka makna berimanlah kalian, dan orang-orang beriman, berimanlah kalian adalah permohonan tasbih diberi kekokohan iman diberi istimrar terus menerus dalam iman ya, tidak kemudian iman hilang dengan berjalannya waktu sebagaimana kama yakulul mu'min sebagaimana ucapan orang yang beriman setiap sholat bukan kami petunjuk pada jalan yang lurus maka ini bukan tahsulul hasil kan kenapa orang sudah mendapatkan hidayah kok minta hidayah karena hidayah itu bertingkat-tingkat karena hidayah itu hidayah ilmu dan ilmu itu bertingkat-tingkat ada hidayah bayan dan ini ada bertingkat-tingkat ada hidayah taufik dan ada orang yang mendapatkan taufik untuk satu amal dan tidak mendapatkan taufik untuk amal yang lain makna ihdinas siratal mustaqim kata Ibnu Katsir basirna fihi. Ya Allah, berilah kami tambahan ilmu tentang jalan yang lurus. wajibna huda dan tambahilah kami petunjuk. Tambahilah kami ilmu tentang syaratan mustaqim fitnah alaih. Jadikanlah kami tegak eh, di atas petunjuk. Fa'amarahum bil imani bihi wa bi rasulihi. Maka Allah perintahkan mereka untuk dalam surat An-Nisa 136 Allah perintahkan orang-orang beriman untuk beriman pada Allah dan Rasulnya. Ini sama dengan firman Allah di ayat yang lain, ya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah wa aminu dan berimanlah kalian pada Rasulnya. nya Kemudian di surat uh, An-Nisa 136 ini unik ya, untuk Al-Qur'an Allah menggunakan istilah nazzala ala rasulih. Sedangkan untuk kitab-kitab terdahulu menggunakan kata-kata anzala. <clears throat> Wal kitab alladhi nazzala ala rasulih yakni yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Wal kitab alladhi anzala min artinya adalah Alkitab di sini alnya al jinziyah sehingga mencakup semua kitab terdahulu kata Ibnu Katsir untuk Al-Qur'an Allah mengatakan nazzala nazzala dalam dalam sarab itu memiliki makna li taksir memiliki makna li taksir maka Al-Qur'an itu menggunakan kata nazzala annahu nuzila mufarraqan karena Al-Quran itu diturunkan berkali-kali Mufarakon Tidak sekaligus Munajaman Sedikit demi sedikit al waqa'i eh, Mengikuti realita eh, Yang terjadi Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Manusia Fi ma'at Berkaitan dengan hari akhir Ataupun ma'as dunia Adapun kita tetap terdahulu kata Ibnu Katsir maka turunnya jumlatan wahidatan semuanya turunnya sekaligus Taurat Injil turunnya sekaligus oleh karena itu Allah berfirman wal kitab bila anzala min qabl Siapa yang kafir pada Allah, para malaikat, kita, para utusan hari akhir, maka dia telah sesat dengan sesat yang jauh artinya dia telah keluar dari jalan petunjuk dan telah ba'uda jauh anil qasdi dari jalan yang lurus kulal ba'di sejauh-jauhnya Pensara mengatakan maka penulis telah menjelaskan sisi pendalilan dari ayat di atas Rasanya surat Anisa 136 adalah dalil menunjukkan kewajiban menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran Menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan menetapkan sifat yang disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakal penulis itu Ibnu Taimin mengatakan beriman kepada Allah isinya beriman dengan salah satu isinya beriman dengan sifat Allah. Beriman dengan kitab yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan pada Rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tantuman salah satu isinya adalah beriman dengan semua apa yang terdapat dalam Al-Quran terkait dengan sifat Allah dan iman bahasanya Muhammad adalah utusan Allah ya tantuman mengandung al-iman iman bikuli ma'akhbara bihi an mursilihi semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang zat yang mengutusnya yaitu Allah Azza wa Jal. Aku katakan wadhalika dan hal tersebut bahasanya termasuk iman kepada Allah adalah beriman dengan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran atau terdapat dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-iman yaitu mengimani sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran wal iman bil kitab dan iman dengan kitab suci dengan Al-Qur'an ya tadamman di antara ini adalah atas dikol jazim percaya yang teguh yang kokoh dan keyakinan yang bersih yang bebas dari keraguan dan keraguan bahasanya semua apa yang Allah letakkan dalam dalam Al-Qur'an adalah di antara sifat Allah dan beriman dengan Nabi istalzim konsekuensinya adalah mempercayai Nabi percaya dengan semua berita yang disampaikan oleh Nabi tentang Tuhannya Pemizalika di antaranya adalah sifat Arab, sifat Allah Subhanahu wa taala. Wahyu. Wa amma dalil afiyu wa akbar lebih alladhi akhbara bi sifati rabbi rabbi rabbu khubarihi wajaba qabulu khubarihi wajaba qabulu khubarihi an nafsihi wa sifatihi allati wasifa biha nafsahu bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa a'lamu bi nafsihi min khalqihi hadha wajhun wa wajhun akharun wa huwa adamu taraddudi wa taraddudi adamu taraddudi wa hadha yakni at-tasdiqul jazim yakni tasdiqa yakni at-tasdiqul jazima bi anna e, min sifatillahi anna min sifatillahi kada wa kada wa kada kama ja'at fi kitabihi akhbara biha an nafsihi bi anna taradduda fil khabari al-ba'ithi alaihi ahadu uyub ahadu uyubin ahadu uyubin salasatin wa tilkal uyubu hiya awalan idza kana mukhbiru yajuzu alaihi jahlu awasani al kadibu basalitu idza kana mukhbiru min ashabil ajzi wal ayyi wal ayyi nah Adapun dalil akli bahasanya kita wajib mengimani semua yang Allah beritakan dalam Al-Qur'an atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, fawajhu maka alasannya, maka penjelasannya. Bahasanya yang memberitakan tentang sifat Allah adalah Allah itu sendiri. Maka wajib menerima berita yang Allah sampaikan tentang dirinya dan mengimani sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Karena Allah lah yang paling tahu tentang dirinya dibandingkan makhluknya. Ini penjelasan pertama. Penjelasan yang kedua, tidak boleh ragu-ragu. Wahada dan ragu-ragu eh, dan tidak boleh ragu-ragu yakni artinya percaya dengan kuat bahkan di antara sifat Allah adalah demikian dan demikian sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an eh, akhbar biha yang Allah ceritakan eh, tentangnya, tentang dirinya, dengannya tentang dirinya. Lianna taradduda fil khobar Karena ragu-ragu terhadap satu berita Faktor yang mendorongnya adalah salah satu dari Tiga aib Tiga kekurangan Nah kekurangan tersebut adalah yang pertama karena jika al mukbir Pembawa berita itu ya justru mungkin Dimungkinkan tidak tahu tentang berita yang disampaikan atau dimungkinkan bohong dan yang ketiga jika yang menyampaikan berita adalah orang yang tidak bisa ngomong walahi atau tidak bisa ngomong dengan bahasa yang memahamkan namun terbata-bata you. muntafiyatun fakalamuhu waman waman asdaqu waman asdaqu qilan الناس وأصدقهم خبرا عنه فهو صلى الله عليه وسلم لا يخبر لا يخبر لا يخبر عن ربه إلا بما يأتيه من الوحي كما قال جل ذكره جعل جل ذكره kitaba Tutul Qur'ana wa mislahu wa mislahu ma'ahu ala ila anqal qal ala Mislah takhayulat nah Nah tiga kekurangan ini muntafiatun tidak ada pada Allah Jalla wa'ala Maka firman Allah adalah perkataan yang paling benar Perkataan yang paling jelas Siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah Siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Demikian pula kita katakan untuk cerita yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. lainan Nabi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa a'lamu nasi adalah orang yang paling mengetahui mengenal Allah wa asdaqum khabaran anhu dan orang yang paling benar beritanya tentang Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah memberitakan tentang Allah ila bima yatihim minal wahyi kecuali berita yang uh, yang datang dari wahyu kepada beliau bagaimana yang difirmankan oleh jalla oleh uh, oleh Allah zat yang agung keagungannya pemayantiku anil hawa in huwa ila wahyuha tidaklah dia berbicara dengan dasar nafsu maka namun dia tidaklah apa yang dia katakan kecuali wahyu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ingatlah pastinya aku diberi Al-Quran dan semisalnya bersama Al-Quran. Ya, Diatkanlah Abu Dawud dan sahabat Mikdam ibn Ma'di Yakri. Bersama dalam apa? Sama-sama wahyu. Sama-sama wahyu. Sama-sama hujah yang wajib diterima. Di akhir hadis Ala ingatlah bahasanya apa yang diharamkan oleh Rasulullah semisal apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang Afsahuna bayana paling jelas kalau manusia yang paling jelas kalau memberikan penjelasan wa ansahu wa ansahuhum dan yang paling mengendaki kebaikan untuk pihak yang diajak bicara maka jika demikian wajib memiliki kepasaran yang tinggi Bahasanya apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran atau terdapat nukilan yaitu riwayat yang saya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya wajib diyakini dan semuanya adalah hak atau yang benar sebagaimana makna hak istrinya. Yusanu anil zunun wal kaziba Azun kaziba maka berita yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut yusanu anil dzununil perlu wajib untuk dijaga e, dari berbagai prasangka yang dusta atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak benar dan khayalan-khayalan yang juga tidak benar. Namun kita katakan sifat tersebut sebagaimana hakikinya. Orang tidak boleh berprasangka oh tangan itu mungkin maksudnya gini, mungkin maksudnya gitu. Namun kita imani sebagaimana makna hakikinya. Agus. de lado. kebalikan dari sifat subuti adalah sifat salbiyah. Itulah sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Allah meniadakannya dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakuluhat dan semua sifat yang Allah tiadakan dari dirinya adalah sifat kekurangan, sifat yang jelek. Fihaqqihi untuk Allah. Untuk Allah. Artinya boleh jadi kalau untuk makhluk tidak jelek. Contohnya tidur. Eh, contohnya tidur. Kalau untuk Allah makanya ada sifat yang eh, sifat nafas. Eh, namun kalau untuk makhluk tidur itu masih sifat sempurna. Sifat sempurna. Orang nggak tidur, nggak bisa tidur, insomnia, eh, apa? Insom insomnia. Insomnia. Insomnia, nah itu malah sakit, nggak normal nggak manusia yang sempurna sebagai sebagai manusia. <clears throat> Maka berkaitan dengan sifat itu apakah sifat sempurna ataukah tidak, sifat terpuji ataukah tidak. Ya. Kemarin telah kita bahas ada tiga macam sifat. Ada sifat yang terpuji, ada sifat yang tercela, sifat kekurangan ada sifat yang dalam satu keadaan terpuji dalam satu keadaan yang lain tercela nah, maka berkaitan dengan tiga macam sifat ini perlu juga ditambahkan ada sifat-sifat yang terpuji untuk makhluk tidak terpuji atau e, terpuji untuk makhluk namun tidak terpuji untuk Allah contohnya tidur kalau mauti semacam mati tidur tidak tahu lupa tidak berdaya dan capek maka wajib meniadakan sifat-sifat tadi dari Allah di masa merupakan alasan yang telah lewat di kaidah sebelumnya menetapkan apa yang Allah tetapkan dan meniadakan apa Allah yang Allah tiadakan Maka diiringi keyakinan Isbat ibtihah hmm, Adanya adanya pada Allah kebalikan dari sifat jelek tersebut. Ala wajah akmal dalam bentuk yang paling sempurna. Di mana Allah karena sifat yang Allah tiadakan dari dirinya maka maksudnya adalah Allah ingin menjelaskan tidak adanya sifat tersebut karena adanya sifat sempurna kebalikannya bukan semata-mata meniadakannya karena peniadaan itu bukanlah kesempurnaan kecuali jika ya tadoman memuat hal yang menunjukkan pada kesempurnaan karena peniadaan itu adalah ada pun tidak ada Walau ada mulai sebisyai dan yang namanya tidak ada itu ya tidak ada ya, kalau tidak ada maka falan lebih-lebih lagi kok bisa disebut sebagai kesempurnaan dan lebih tidak bisa Kemudian alasan yang kedua karena peniadaan sifat kot yakunu boleh jadi li ada mikabiliatil mahal. Karena mahal atau sasaran dari sifat tersebut tidak mau menerima sifat itu. Fala yakunu kamalan maka itu tidak menjadi sifat sempurna. Contohnya tembak itu tidak pernah berbuat zalim Dan boleh jadi kalau cuma semata-mata peniadaan itu karena ketidakmampuan untuk melakukan suatu hal, maka ini sifat jelek. Maka di sini disampaikan bahasanya untuk sifat salbiah apa? Kita meyakini bahasanya sifat itu tidak ada pada Allah diiringi keyakinan bahasanya Allah memiliki sifat sempurna kebalikan dari sifat yang Allah tiadakan. Kenapa kok harus diiringi? Eh, kenapa harus diiringi isbab bibdiha? Kita sampaikan ada dua alasan. Di Li'anna nafya lesa bikamal. Kalau cuma semata-mata ditiadakan itu belum tentu pujian. Karena karena anak ya itu Adam wala Adam bisa bisa yang namanya Adam itu tidak ada maka satu hal yang tidak ada ya lebih tidak bisa lagi untuk disebut sempurna kemudian yang kedua peniadaan sifat itu boleh jadi karena memang e, pemilik sifat tersebut tidak menerima tidak mungkin menerima sifat tersebut maka ini bukan sifat sempurna atau boleh jadi karena dia tidak mampu untuk melakukannya maka itu sifat jelek karena sekali bagaimana sebagaimana ucapan contohnya tadi tembok tidak pernah boleh ya, peniadaan kebaliman dari tembok ini bukan pujian kenapa karena tembok itu memang tidak memiliki kobiliyah potensi untuk berbuat zalim 0% kemungkinan tembok itu berbobot dia tidak punya potensi maka ini peniadaan yang karena li adam qabiliyatil mahal contohnya adalah tembok tidak pernah berbuat zalim boleh jadi karena tidak mampu untuk melakukannya maka ini sifat jelek Bagaimana ucapan penyair kubailiyatun la yaghdiruna bidimmati. Satu kabilah yang sedikit jumlah orangnya itu tidak pernah melanggar perjanjian. Tidak pernah melanggar dimah, melanggar perjanjian. Walayak limunan nasa dan tidak pernah mendolimi orang lain meskipun seberat biji sawi. Ini pujian atau celaan celaan oh kabilah itu oh, karena orangnya sedikit nggak pernah berbuat dolim. ya nggak pernah berbuat dolim. Uh, eh, berani berbuat dolim habis dihabisi sama suku yang lain maka ini bukan kalimat pujian kalimat celaan kalau mereka adalah kabilah yang tidak bisa apa-apa tidak berdaya hanya pasrah dengan keadaan tidak ada pilihan lain. Ketika juga ucapan penyair yang lain, lakin kumi, lakin kaumi wa hubi hasab laisu minasyarif isyai Tetapi kaumku baikkan meskipun mereka adalah orang-orang yang memiliki kehormatan yang tertinggi, yang tinggi, laisa min sedikit pun mereka tidak pernah melakukan kejahatan. Wa inhana eh, meskipun kaumku itu dalam kondisi hina dan dihinakan. Saya itu punya kaum, punya suku, punya kabilah, mau diece, mau diajak kayak apa, nggak pernah berbuat jelek, nggak pernah balas. Kenapa? Karena dia bisa balas. Maka tidak semua peniadaan sifat itu adalah pujian. Peniadaan sifat adalah pujian manakala setelah sifat ditiadakan diiringi dengan keyakinan adanya sifat kebalikannya. Masakus. Fanafal mauta anhu eh, Fanafil nafs العبد سببه إما الجهل إما الجهل بأسباب إيجاد إيجاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء Contohnya adalah contoh sifat salbiah Bertawakal alal hayi dan bertawakal kepada zat yang hidup yang tidak mati. Maka kalau tiadakan mati dari dirinya, ya teman-teman maka ini memuat betapa sempurnanya hidupnya Allah. Contoh yang lain dalam firman Allah dan Rabbmu tidaklah mendolimi siapapun. Fana fadulma maka Allah tiadakan kebaliman dari dirinya ya tabungan ini berisi karena dia adalah adat yang sangat sempurna keadilannya contoh yang lain tidak ada satupun di langit di, di bumi yang membuat Allah tidak mampu Fa nafsul ajzi maka ditiadakannya sifat tidak mampu dari Allah ya tabungan isinya Allah adalah zat yang sangat sempurna ilmu dan kekuasaannya karena itu lanjutannya ayat inaukan aliman qadira Ya Allah, zat yang maha mengetahui lagi maha perkasa. Di anal ajza <clears throat> dan karena ketidakmampuan melakukan satu hal itu ada sebabnya. Sebabnya boleh jadi adalah karena tidak tahu cara-cara untuk mewujudkan apa yang ingin, ingin diwujudkan. Atau boleh jadi karena tidak tahu, boleh jadi karena keterbatasan kemampuan. Maka karena ilmu Allah sempurna dan kemampuan Allah sempurna, lam pun maka tidak ada satupun di langit tidak pula di bumi yang membuat Allah yang Allah tidak mampu melakukannya. Berpihak dan misal maka dengan contoh yang ketiga ini kita mengetahui bahasanya sifat salbiah boleh jadi memuat lebih dari satu sifat terpuji. Contohnya tadi, wa maka Allahu yu'jizahu min syai'in. Maka ini mengandung sifat terpuji apa? Ilmu yang sempurna dan kekuasaan yang sempurna. Penjelasannya inilah uh, poin yang ketiga tentang cara yang benar yang dimuat oleh kaidah ini yaitu kaidah yang ketiga itu kaidah tentang sifat. Maka perkataan penulis di sini ya teman memuat beberapa poin masalah. حيال الصفات حيال adillatan nafiyat sifat munabbihi nabihi munabbihin munabbihin nabihi ala baqiyatil amsalati amsilati nuridu tanbiha ala baqiyatil amsalati wa fi ta'ala wa la yadhlimu rabbuka ahadan qultu wa nadhiruhu qawlu ta'ala wa ma rabbuka bi dhalamin lil abidi fa fa fa yajibu ala muslimi fa ala muslimi awalan أولا أن ينفي ما نفاه الله عن نفسه في هاتين الآيتين من الظلم ويجب عليه ثانيها ثانيها ثانيا ثانيا أن يثبت أن يثبت كمال ضدها وهو وهو العدل وهكذا فننفي فننفي فننفي عن رب جل وعلا الجهل جهل Nah. nah yang pertama eh, definisi sifat salbiyah Sifat talbiyah adalah semua sifat yang Allah tiadakan dari dirinya atau diadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Poin yang kedua adalah poin ini adalah cara yang atau metode yang ditempuh oleh seorang muslim menyikapi sifat talbiyah. Maka seorang muslim wajib atasnya menyikapi sifat talbiyah yaitu sifat manfiyah menyikapinya dengan dua sifat, dengan dua sikap. Meniadakan sifat salbiah tersebut dari Allah sebagaimana Allah menyadarkan dari dirinya tadi ditiadakan oleh Rasulnya yang kedua menetapkan sifat sempurna kebalikannya maka penulis menyebutkan dari Al-Quran beberapa dalil tentang adanya sifat-sifat salbiah adilatan dalil-dalil yang memuat peniadaan sifat Allah eh, peniadaan beberapa sifat dari Allah Azza wa Jalla maka misalnya kita ambil satu contoh saja Munabin untuk mengingatkan Bahasanya hal ini juga berlaku untuk sifat-sifat yang lain Maka sifat yang ingin kita ingatkan Dan itu sebagai patokan untuk sifat-sifat yang lain Adalah Rahman Allah Walayat buka ahada Rabb tidak dalam membalimi siapapun maka aku katakan kata pencara semisal itu adalah firman Allah wa marabbuka bidzallami lil abid. Allah sama sekali tidaklah zalim kepada para hamba. Zalim di sini bukan sirah mubalaghah maknanya namun maknanya nisbah. Maka Rabbmu tidaklah boleh mendapatkan nisbah kezaliman ini, atau dizalimi oleh satupun wakilnya. <clears throat> ya, wa marabuka bidzallami milik abid, maka ini dalam di sini sirah mubalaghah namun maknanya nisbah. Artinya kebaliman tidaklah boleh dinisbatkan kepada Allah. Maka tidak ada satupun bentuk kezaliman yang bisa dinisbatkan uh, kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini dilakukan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Maka berkaitan dengan sifat zalim, maka wajib atas seorang muslim dua hal. Yang pertama, meniadakan sifat zalim karena itu adalah sifat yang Allah tiadakan dari dirinya dalam dua ayat di atas. Yang kedua, wajib alisanian dan yang kedua wajib bagi seorang muslim untuk menetapkan sifat sempurna kebalikannya apa sifat sempurna kebalikannya? Adil. wahagada dan demikian seterusnya. Maka kita tiadakan dari Allah sifat bodoh, tidak tahu, dan kita tetapkan kan, dan kita tetapkan dan kita yakini kalau Allah memiliki pengetahuan yang sempurna. Kita tidak mengatakan Allah memiliki pengetahuan, namun kita katakan Allah memiliki pengetahuan yang sempurna. Contoh yang lain, contoh yang ketiga kita biasakan dari Allah sifat ajib tidak mampu berbuat apapun. Dengan menetapkan bahwa Allah memiliki kekuasaan dan kemampuan yang sempurna. Ditambah ilmu yang sempurna. Karena ajib karena tidak berdaya itu ada dua kemungkinan sebabnya. Boleh jadi karena memang tidak mampu berbuat atau tidak mengetahui cara-cara untuk berbuat kalau tidak tahu cara membuat kursi maka dia ajis. ya, untuk bisa membuat kursi boleh jadi dia tahu cara membuat kursi namun dia lagi lumpuh maka dia juga ajis.